Baik Bapak Ibu ini ada satu cerita. Ini kisah nyata. Ya kisah nyata. Pernah mendengar seorang nabi dari Bani Israel yang bernama Nabi Daniel? Pernah mendengar? Nabi Daniel ya. Nah, Nabi Daniel adalah satu dari Nabi Bani Israel. Kita tahu bangsa Bani Israel adalah bangsa yang paling banyak dipimpin oleh para Nabi dan Rasul. 98% Nabi dan Rasul itu dari Bani Israel. Dari 124 ribu Nabi, hanya 12 Nabi yang bukan Bani Israel. Dan dari 12 nabi yang bukan Bani Israel hanya 4 nabi dari bangsa Arab. Yang terakhir Rasulullah SAW. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ayub, dan Nabi, Nabi Muhammad SAW. Empat orang ini nabi dari Bani Israel, eh, dari bangsa Arab. Nah di antara nabi Bani Israel ada nabi yang bernama Nabi Daniel. Nabi ini terkenal sebagai nabi yang apabila meminta dan berdoa kepada Allah, Allah pasti mengabulkannya. Hal ini dimanfaatkan oleh kaumnya. Bro, Menurut kamu gimana tentang kematian? Is, ngapain kamu ngomongin kematian? Gua takut ang kalau ngomongin bicara kematian. Ya samalah, gua juga sama takut dengan kematian. Andai saja kematian tidak ada dalam kehidupan kita, tentu kehidupan kita bahagia. Itu pikir mereka. Benar juga. Eh, Nabi kita kan Nabi yang kalau meminta pada Allah pasti dikabulkan doanya. Gimana kalau kita minta kepada Nabi kita agar Allah mencabut kematian dari kehidupan kita? Wah benar cerdas engkau bro. Sejak kapan kamu cerdas begitu bro? Kata teman-temannya ini. Nah ternyata kaum Nabi Daniel ini sepakat. Sepakat untuk meminta kepada Nabi Daniel agar kematian dicabut dari kehidupan mereka. Kira-kira apakah itu sama dengan keinginan kita? Sama bu? Kalau boleh meminta kepada Allah, apakah kita akan meminta kematian dicabut dari kehidupan kita? Halo? <laughs> Dan andaikan kematian dicabut dari kehidupan kita, apakah itu jaminan hidup kita akan bahagia? Tidak, ya. Wafai rahmati ya Allah, datanglah mereka kepada Nabi Daniel dan mereka berkata kepada Nabi Daniel, Ya Nabi Allah, Anda adalah orang yang paling dekat kepada Allah di antara kami. Dan Anda adalah orang seseorang Nabi dan Rasul Allah yang kalau Anda meminta Anda akan dikabulkan oleh Allah. Apapun permintaan Anda. Tumben, tara-tara muji kami. Ayah nama muji bawa ayah kahayang. Uh, anda tahu saja Nabi. Betul sekali Nabi. Wahai Nabi Allah, selama ini hidup kami tidak bisa bahagia. Hidup kami tersiksa. Kenapa? Karena kami selalu dibayangi oleh bayang-bayang kematian. Selalu diancam oleh bayang-bayang kematian. Sehingga kami tidak bisa nyenyak dalam tidur. Kami tidak bisa tentram dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ibadah kami pun tidak bisa husuk. Maksud kalian apa? Tolong mintakan kepada Allah agar Allah mencabut kematian dari kami. Allahu Akbar. Afala tu'minu billah? Apakah kalian tidak beriman pada Allah? Hada min, tak, min qadarillah, min takdirillah. Ini adalah ketetapan Allah yang atas takdir bagi kalian. Kenapa kalian meminta itu? Ya. Apakah kalian tidak beriman pada Allah? Kami beriman pada Allah, wahai Nabi Allah. Tapi bagaimana kami akan menyempurnakan iman kami sementara kami takut dengan kematian? Udah Nabi Allah, kami tidak bisa berdebat dengan Anda. Intinya, tolong penuhi kemintaan kami. Cabut kematian dari kehidupan kami. Mintakan kepada Allah. Baik, kata Nabi Daniel, jika itu kemauan kalian, andaikan aku meminta kepada Allah dan Allah mengabulkannya, maka apapun yang terjadi kalian harus terima. Terima kasih Nabi Allah. Baik, aku berdoa dulu. Pergilah Nabi Daniel untuk berdoa, meminta kepada Allah agar Allah mencabut kematian dari dirinya, dari diri mereka. Selesai berdoa Nabi Daniel kembali dan kaumnya menyebutnya Bagaimana Nabi Allah? Apakah Allah sudah mengabulkan? Ya, Allah sudah mengabulkan untuk kalian. Kematian dicabut dari kehidupan kalian. Masya Allah, euforia mereka, suka, cita, gembira mereka. Alhamdulillah bro, gak ada kan kematian bro, kita hidup selamanya. Ya, <laughs> itu kata mereka. Mereka lupa kalau mereka hidup di dunia. Walaupun mereka hidup kekal, dunia tidak kekal kan? Itu sesuatu yang tidak masuk di akal, Bu. Mana mungkin kita meminta hidup kekal di dunia tanpa kematian sementara dunia sendiri bersifat fa fana. Jadi jangan mimpi meminta kematian yang disebut dari kehidupan kita. Bayangan mereka kehidupan tanpa kematian adalah bahagia. Tapi apa yang terjadi? Sehari dua hari kehidupan mereka berjalan seperti biasa. Sebulan dua bulan, setahun dua tahun. Terus kehidupan biasa berjalan. Bahagia mereka. Tapi apa yang terjadi? Rumah yang tadinya cuma dihuni oleh tiga orang. Makin lama makin sempit karena tidak ada yang mati. Di antara mereka ada yang sakit, sakit yang berkepanjangan, parah sakitnya, nggak mati-mati, diganggayong ku penyakitnya. Apa diganggayong bahasa Inggris nanti? Ya. Digantung oleh rasa sakitnya, nggak mati-mati ya, karena memang nggak ada kematian. Jadi sakitnya lama kekal abadi. Jalanan yang tadinya sepi, macet luar biasa karena orang pada lalu lalang makin lama makin banyak. Masalah yang tadinya hanya sedikit mulai muncul di mana-mana. Tiap orang yang lahir bawa masalah. Akhirnya kehidupan mereka jadi hancur berantakan. Maka sampailah mereka pada fakta bahwa kehidupan tanpa kematian adalah sangat menyiksa. Betul? Berarti kematian itu adalah karunia yang sangat dahsyat. Maka kemudian mereka datang lagi kepada Nabi Allah. Ya Nabi Allah, maafkan kelencangan kami. Kami telah khilaf, kami tidak sadar dan kami telah tidak paham. Dibutakan oleh kehidupan dunia yang menipu ini. Sehingga kami merasa kalau kehidupan tanpa kematian itu indah. Padahal itu adalah sebaliknya. Alhamdulillah kalau kalian sadar. Pasti kalian minta agar kematian dicabut dari kalian. Betul sekali Nabi Allah. Tolong cabut kembali kematian dari kehidupan kami. Mintakan kepada Allah. Akhirnya dimintakan pada Allah dan Allah pun mencabut kematian dari mereka. Nah ini pelajaran berharga bagi kita. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Bahwa kehidupan tanpa kematian adalah menyiksa. Betul? Menyengsarakan.